Satu pertanyaan kemudian kita temukan banyak pendapat untuk menyelesaikan sebuah pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu terkait dengan puncak cita-cita yang ingin diraih cita-cita dalam hakikat yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah, jawabannya pasti beragam. Yang jelas sesuai dengan orientasi dan latar belakang masing-masing. Ada yang menilai puncak kesuksesan itu dengan pangkat dan kedudukan. Artinya semakin tinggi pangkat yang diraih maka dia dikatakan lebih sukses semakin tinggi semakin sukses dan seterusnya ada yang menganggap puncak kesuksesan itu dengan bertambahnya harta semakin bertambah harta yang dia punya dia merasa semakin sukses bertambah sukses nah, sehingga cara pandang orang seperti ini Semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, maka dia dikatakan sukses. Nah, ada juga yang menyebut puncak kesuksesan itu dengan banyaknya anak, sehingga dia berbangga kalau punya anak lebih dari lima, lebih dari enam, lebih dari tujuh, sehingga dia menganggap saudaranya yang ternyata memiliki anak hanya satu atau dua, bahkan yang tidak memiliki keturunan sama sekali, itu dianggap hidupnya belum sukses. Ada anggapan seperti itu. Ada lagi yang menganggap kesuksesan itu diluas, dilihat dari luasnya tanah yang dia miliki. Semakin banyak tanah yang dia punya, ya semakin sukses. Nah, ada lagi yang menilai puncak kesuksesan itu dengan istri, perempuan dalam hal ini. Semakin banyak dia dipuja oleh perempuan, semakin banyak dia disanjung dan dielulukan oleh perempuan, maka dia merasa dirinya telah sukses. Ada lagi yang melihat kesuksesan itu dari sisi popularitas. Semakin terkenal, semakin banyak dibicarakan orang, semakin tinggi rating, trending op, apa topiknya, maka dia sudah merasa sukses dan melihat orang itu sebagai orang yang sukses. Nah, itu kan cara pandang orang. Cara pandang yang dibangun atas pola pikir dan perasaan masing-masing bukan cara pandang yang dibangun di atas syariat Islam bukan cara pandang yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum yang sifatnya benar secara mutlak karena itu semua adalah wahyu dari Allah bahkan sabda Rasulullah SAW sendiri adalah wahyu yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita yang masih belum paham dan belum mengerti cara mengukur kesuksesan itu seperti apa. Cara untuk mengukur kesuksesan itu seperti apa. Barangkali masih ada di antara kita yang belum menyadari puncak kepuasan batin itu dalam bentuk apa. Ada yang masih terpaku dengan harta benda, pangkat dan kedudukan, anak keturunan ataupun istri. Nah, tanah yang dia miliki, rumah, kendaraan, popularitas, kesempurnaan fisik, dalam hal ini ketampanan dan kegagahan atau kecantikan. Nah, serta hal-hal lainnya. Mungkin masih ada yang berpikir seperti itu. Nah, kecerdasan, kepintaran, banyaknya yang dia ketahui, luasnya wawasan, mungkin masih ada yang berpendapat seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau kita yang menerangkan satu persatu, barangkali masih diragukan. Kalau kita ingin menempatkan susunan daftar urut dari ukuran dan takaran kesuksesan itu, barangkali kita tidak dipercaya. Namun, dalam kesempatan singkat ini sebelum sholat maghrib kita laksanakan, marilah kita mendengar pengakuan secara jujur dari tiga khalifah di dalam sejarah Islam. Tiga khalifah di dalam Islam, pengakuan mereka tentang puncak kesuksesan dan puncak kepuasan batin itu seperti apa. Sengaja saya bawakan dari pengakuan tiga khalifah. Karena di dalam sejarah Islam tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari khalifah. Tidak ada orang yang lebih kaya dari seorang khalifah. Tidak ada yang lebih terkenal dan lebih tinggi tingkat popularitasnya dibandingkan seorang khalifah. Artinya nilai-nilai kesuksesan yang dianggap oleh kebanyakan orang itu semua ada dan terdapat pada diri seorang khalifah Amirul Mukminin. Apalagi khalifah di zaman dahulu, nah, kekuasaannya luas Ketika Islam masih belum terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ketika umat Islam masih menjadi satu di bawah komando seorang khalifah Amirul Mukminin. Marilah kita mendengar pengakuan secara jujur dari tiga khalifah Islam tentang ukuran kesuksesan dan puncak kepuasan batin itu seperti apa. Nah, agar kita sadar, agar kita sadar. Karena yang menyadarkan kita adalah mereka yang sudah mencapai semua faktor yang dianggap orang sebagai faktor-faktor kesuksesan. Yang pertama adalah Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur. Nah, Khalifah Al-Mansur. Al-Mansur adalah gelarnya. Beliau pernah ditanya, "Hal min ladzati dunia, syai'un lam tanalhu?" Ini bayangkan seorang khalifah yang ditanya, bukan pengusaha kelas nasional, bukan pengusaha kelas internasional, internasional saja masih kalah. Ini seorang khalifah, bukan seorang pejabat daerah, bahkan sampai tingkatan presiden pun masih kalah dibandingkan dengan kedudukan khalifah di zaman itu. Nah, kalau masalah keterkenalan, popularitas, kemasyhuran, Ya jelas orang yang paling masyhur sekalipun di zaman ini masih kalah pamor dengan kedudukan seorang khalifah Al-Mansur. Nah, Khalifah Al-Mansur pernah ditanya, apakah masih ada yang tersisa kenikmatan dunia, kepuasan dunia yang belum pernah Anda rasakan? Bayangkan seorang khalifah ditanya seperti itu. Artinya dunia ini yang belum pernah Anda rasakan apa sih? Nah, coba sekarang kita berhitung poin-poin duniawi itu apa saja. Tentu dan pasti semua pernah dirasakan oleh Al-Mansur. Rahimahullah. Pasti sudah dirasakan Al-Mansur. Harta benda jelas, emas, perak, permata, berlian, zamrud semua. Nah, pasukan pengikut dan kaum loyalis itu tidak terhitung jumlahnya. Popularitas pasti. Nah, perempuan Selain punya istri juga punya budak. Bukan satu dua, puluhan. Khalifah. Nah, karena memang punya kemampuan. Budak hamba sahaya juga seperti itu. Kekuatan militer dan seterusnya. Apa sih yang tidak dia punya? Yang tidak pernah dia capai oleh Khalifah Al-Mansur? Nah, artinya, Barakallahu Fikum, ayo kita belajar dari para khalifah yang telah mengaku secara jujur Apapun yang kita cari, yang kita usahakan, kita upayakan, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Apa yang kita kumpulkan belum bisa mencapai apa yang pernah dikumpulkan para khalifah. Bisa dipahami? Kita banting tulang pagi sampai siang hingga malam. Kita cari sekuat tenaga kita. Apa yang kita cari? Mengejar pangkat, kedudukan. Nah, mencari anak dan keturunan. Nah, punya istri, harta benda, tanah dan seterusnya Waduh, banting tulang apapun yang kita kerjakan hasilnya belum seberapa dibandingkan dengan yang dimiliki oleh para khalifah di zaman itu. Nah, artinya sia-sia hanya akan sia-sia yang kita kerjakan kalau memang orientasi kita hanya dunia bukan akhirat. Nah, pertanyaan ini wajar sebenarnya. Nah, Al-Mansur ditanya, kelezatan dan kenikmatan dunia yang sampai sekarang ini belum pernah Anda rasakan apakah masih ada? Beliau menjawab, bagiat khaslah. Masih ada satu lagi. Nah, kepuasan dunia dalam bentuk hati dan jiwa. Masih ada lagi satu keinginanku yang belum terpenuhi. Saya ulangi kembali, Al-Mansur ditanya, masih ada keinginan? yang belum terpenuhi? Al-Mansur mengatakan masih ada satu. An aq'uda fi misqabatin wa hawli ashabul hadith fayaqulul mustamli man zakarta rahimakallah. Nah, saya gambarkan sebelumnya. Para ulama ahlul hadith, mereka yang menyampaikan dan membacakan riwayat-riwayat hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu itu posisinya duduk di tempat yang tinggi bukan tempat seperti ini lebih tinggi lagi mimbar naik ke atas sehingga bisa disaksikan dalam jarak puluhan meter bahkan ratusan meter tinggi gambarannya seperti itu harus naik tangga-tangga undang-undangan nah, naik di atas tempat yang tinggi khusus itu namanya nisqabah nisqabah pakai sot ba tak marbuta paling pertama mim nisqabah tempat duduknya seperti itu. Itu namanya apa mis? Nah nanti para murid, para pencari dan para pemburu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk rapi mengitari mistabah itu sampai jarak puluhan ratusan meter. Nah, memenuhi masjid-masjid agung dan masjid raya di tiap-tiap kota. Nah, yang jumlahnya belasan ribu bahkan sampai puluhan ribu. Itu jumlah para pemburu riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman itu belum ada mikrofon, ampli dan seterusnya belum. Maka beberapa orang ditunjuk bertugas untuk mendengar lalu menyampaikan kembali. Status ini namanya al-mustamli. Status orang-orang itu namanya al-mustamli. Apa tugas al-mustamli? Al Nanti dihitung secara jarak. Orang-orang yang bertugas sebagai mustamli tadi duduk ambil posisi khusus tiap berapa meter, tiap berapa meter itu bertugas di sana berdiri. Nah, sampai yang paling belakang. Jadi misalkan saya seorang muhadid, ahlul hadis menyampaikan haddatsana Ahmad ibnu Hambal saya mengucapkan itu dari atas apa tadi mis tobah Bisa dibayangkan nggak? Di atas mis tobah karena waktu itu keterbatasan teknologi tentu. Ada sana Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal pernah menyampaikan hadis untuk kami bicara. Itu nanti mustamlinya yang tadi di apa diposisikan jarak 10 meter, 7 meter kan mendengar ya. Nanti dia ulang kembali. Haddatsana Ahmad bin Hambal. Orang yang sekitarnya kan mendengar, nulis Haddatsana Ahmad bin Hambal nanti berantai mustamli pada baris apa pada ring yang kedua paling sampai belakang hadatan Ahmad bin Hambal Orang yang paling depan sampai yang paling belakang sama-sama menulis hadatan Ahmad bin Hambal. Tentunya kriteria al-mustamli ketat. Tidak semua orang kemudian ditunjuk dan diangkat sebagai al-mustamli. Dia sendiri ingatannya kuat, pendengarannya tajam, dia juga dipercaya murid senior dari guru atau yang menyampaikan riwayat hadis Nabi Ali Shallallahu Alaihi terus begitu. Sudah selesai ditulis, dilanjutkan. kalah haddatsana. Kan itu. Misalkan waki Ibn al-Jarrah terus sampai kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian demikian demikian demikian. Nah, nah biasanya al-mustamli al-mustamli paham mustamli tadi ya? Al-mustamli itu akan bertanya kepada sang guru, kelanjutannya apa wahai guru? Atau silahkan dilanjutkan. Siapa nama rawi yang anda akan sebutkan? Sang guru menerima laporan dari Al musta'mi Kalau kita sih sekarang bayangkan sulit ya, karena yang hadir di majelis-majelis ilmu akhir zaman seperti ini jumlahnya tentu berbeda dengan mereka yang hadir di zaman para ulama rahimahumullah. Setelah dapat laporan, biasanya al-mustamli bertanya, man zakarta rahimakumullah, rahimakumullah. Siapakah nama para perawi yang Anda akan sebutkan wahai guru Rahimahumullah. Bisa difahami kondisi di tiap masjid-masjid raya yang dimakmurkan oleh para ulama ahlul hadis bisa difahami? Sekarang kita kembali cerita kepada Khalifah Al-Mansur. Nah, Khalifah Al-Mansur Khalifah Al-Mansur pernah ditanya, Apakah masih ada keinginan Anda yang belum terpenuhi? Jawaban Al-Mansur masih ada satu keinginan saya. Apa keinginan Al-Khalifah Al-Mansur? Keinginan beliau rahimahullah saya duduk di atas mistobah. Wahauli ashabul hadis di sekelilingku para ulama, para pemburu hadis Nabi saw. Fayakulul mustamli Kemudian Mustamli bertanya kepadaku, "Man zakarta rahimakumullah?" Silahkan apa yang Anda akan sebutkan, Sanat hadis dan riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan saya yang belum terpenuhi. Nah, keinginan yang belum terpenuhi. Barakallahu fikum. Ternyata itu puncak dari keinginan seorang kali khalifah. Nah, jadi sekarang kita mau mohon maaf ya, tamak untuk mengumpulkan harta benda, untuk menjadi orang yang paling kaya, masuk dalam daftar orang terkaya seluruh Pekalongan misalkan nomor berapa, bangga, merasa prestisnya naik, gengsinya meningkat karena disebut orang sebagai apa namanya hartawan kaya raya. Nah, padahal harta kita belum seberapa kan dengan harta yang dimiliki oleh Khalifah. Wong kita pan, banting tulang sampai mati pun belum tentu bisa menyaingi hartanya Khalifah Mansur. Nah, tapi belajarlah kepada Khalifah Al-Mansur. Ternyata harta benda yang telah beliau punya itu sebanyak itu. Ternyata belum bisa memuaskannya. Tidak bisa menenangkan hatinya. Yang menjadi cita-cita beliau justru menjadi seorang ulama ahlul hadis yang menyampaikan ilmu, membacakan riwayat-riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah mendengar jawaban ini Artinya keinginan yang terpendam, keinginan yang paling puncak dari Khalifah Al-Mansur, keesokan harinya para menteri, anak-anak menteri, nah, kemudian para hulu balang, panglima perang semua yang hadir saat itu dan mendengar jawaban dari Al-Mansur, esok harinya datang kumpul rame-rame, kan itu ya, membawa tinta, alat tulis, kertas dan seterusnya. Artinya ingin menyenangkan si menyenangkan sang khali Khalifah Mansur. Kan itu tadi keinginannya. Wah keinginan saya masih ada yang tersisa duduk di atas mistoba orang-orang di sekelilingku banyak tanya silahkan riwayat yang anda akan sampaikan apa kemudian orang-orang di sekitar khalifah keesokan harinya menteri anak menteri panglima anak panglima komandan-komandan perang semua orang-orang yang dekatnya itu membentuk sebuah majelis seakan-akan majelis hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam siap dengan bolpennya mencatat Nah, hanya untuk menyenangkan khalifah. Apa kata Khalifah Al-Mansur? Lastum bihim. Kalian itu bukan ashabul hadis. Kalian itu bukan ashabul hadis. Kalian bukan para pemburu hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Innama humud danisatu fiyabuhum al-mutasyaqqiq al-mutasyaqqiqatu arjuluhum at-tawilatu syu'uruhum bardul afaq wa naqalatul hadis. Kata Khalifah Al-Mansur, kalian ini bukan ashabul hadis. Artinya yang kalian lakukan ini sia-sia, bukan ini yang saya maukan, bukan ini yang saya inginkan. Nah, yang saya inginkan sesungguhnya adalah mereka yang pakaiannya tidak sebersih kalian. Telapak kaki mereka pecah. Nah, rambut mereka tidak serapi kalian. Karena mereka menjadi duta untuk seluruh pelosok Islam. Wa naqalatul hadis mereka yang betul-betul mencari serta menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, ini kalau kita ukur kepuasan batin itu dari jumlah anak, khalifah lebih banyak anaknya. Anak dari istri-istrinya, anak dari budak-budak hamba sahayanya. Nah, karena diperbolehkan. Nah, menggauli budak kalau mau diukur dari harta benda jelas Khalifah Mansur lebih banyak hartanya. Popularitas lebih tinggi popularitasnya Khalifah Mansur dibandingkan kita. Tapi ternyata itu semua tidak berarti di hadapan khalifah. Itu semua menjenuhkan, itu semua memuakkan, itu semua membosankan, itu semua justru memberatkan. Yang dicari justru menjadi seorang ulama duduk di atas mistabah menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu khalifah yang pertama khalifah Al-Mansur. Yang berikutnya khalifah Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid. Rahimahullah. Harun Ar-Rashid pernah ditanya. Uh, Harun Ar-Rashid, mohon maaf. Harun Ar-Rashid, khalifah, pernah bertanya. Saya keliru tadi. Bukan beliau ditanya, tetapi beliau yang bertanya. Beliau bertanya kepada seorang orang dekatnya. Namanya Yahya bin Aksam. Terhitung juga sebagai seorang ulama di zamannya. Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid bertanya, "Ma'an balul maratib menurutmu kedudukan yang paling mulia itu apa?" Ini percakapan seorang khalifah. Ingat khalifah presiden kalah. Presiden manapun kalah. Nah, dalam semua hal. Nah, Harun ar Rashid bertanya kepada orang kepercayaannya, menurutmu Kedudukan yang paling tinggi itu apa? Kata Yahya bin Aksam, "Ma anta fihi ya Amirul Mukminin." Ya jelas kedudukan Anda sekarang ini sebagai Amirul Mukminin. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan kedudukan Anda. Harun Arshid bertanya yang kedua kali. Fata'arifu ajalla minni kultula. Kata Harun Arshid, apakah kamu pernah mendengar dan mengenal orang yang lebih mulia dibandingkan saya? lebih terhormat dari saya? Saya jawab, nggak ada wahai Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, "Lakinni a'rifuhu." Rajulun fi halqatin yaqulu haddatsana fulanun am fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Harun Ar-Rasyid, tapi saya tahu. Saya kenal. Saya faham dan saya sadar. Di sana masih ada orang yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada saya Orang itu lebih mulia dan terhormat daripada saya. Orang itu yang duduk dalam satu halakah majlis ilmu. Lalu dia menyampaikan Haddathana fulan an fulan an fulan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Lihat Harun ar Rashid menyadari sebagai khalifah. Ternyata di sana masih ada sesuatu yang lebih memuaskan dibandingkan kedudukannya sebagai seorang khalifah lebih menyenangkan, lebih menenteramkan. Ada bentuk kesuksesan yang ternyata beliau sendiri mengatakan belum meraihnya. Yahya bin Atsam masih berusaha untuk menghibur, "Ya Amirul Mukminin, hada khairul minka wa anta bnu ammi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa waliyu ahdin muslimin." Wahai Amirul Mukminin, apakah orang yang Anda sebutkan tadi jauh lebih baik daripada Anda? Bukankah Anda itu masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dari Khalifah Abbasiyah Khilafah Abbasiyah dari Al Abbas bin Abdul Muthalib masih sepupu Anda masih sepupu Rasulullah dan Anda adalah pemimpin umat Islam seluruhnya kemudian Anda katakan orang tadi masih jauh lebih baik kata Harun ar Rashid nam wailak hada khairun minni benar yang saya katakan tadi itu tidak salah Orang yang saya sebut tadi di dalam majlis ilmu menyampaikan syarat hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadatsana fulan dan fulan dan fulan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, jelas lebih baik daripada saya kata Harun Ar-Rasyid. Apa alasan beliau? Li annasmahu muqtarinun bismi Rasulillah la yamutu abadan wa nahnu namutu wa nafna wal ulama baquna ma baqiyad dahru kata Harun Ar-Rasyid nama seorang perawi itu selalu digandengkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sanad Imam Muslim bersabda Qutaibah bin Sa'id, Abdullah bin Wahab, Nafi' Maula bin Umar, Ani bin Umar, An Rasulillah. Dalam satu sanad disebutkan nama ulama yang menyampaikan hadis itu. Al Imam Al Bukhari. Nah, dari Abdullah bin Uthman, Abdan, terus begitu. Nah, sampai kepada Anas bin Malik, sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, semua nama-nama para ulama tadi yang disebutkan oleh Amirul Mukminin Harun ar Rashid jauh lebih baik daripada kedudukan seorang khalifah karena nama-nama tadi itu selalu digandengkan dengan Rasul Allah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kata Harun Ar-Rasyid, la yamutu abadan Orang yang namanya selalu digandengkan dengan nama Rasulullah tidak akan mati selamanya. Sementara kita akan mati. Nama kita tidak akan disebut. Para ulama itu akan kekal sepanjang masa. Jelas kedudukan orang seperti ini jauh lebih baik daripada kedudukan seorang khalifah. Nah, ini pengakuan secara jujur dari khalifah Harun Ar-Rashid rahimullah. Yang ketiga adalah khalifah Al-Ma'mun dengan segala kekurangan mereka para khalifah. Tapi kita lihat dan marilah kita baca serta kita dengarkan pengakuan jujur dari mereka tentang kedudukan dan kemuliaan yang sebenarnya mereka juga mengharapkannya. Nah, Al-Ma'mun sang khalifah mengatakan, "Ma talabat minni nafsi syai'an illa waqad nalathu ma khala hadzal hadis." Al-Ma'mun seorang khalifah Amirul Mukminin yang telah kita gambarkan tadi Khalifah Amirul Mukminin itu seperti apa kehidupannya dalam istana yang megah dengan penjagaan dan keamanan yang ketat dihormati apapun yang dititahkan itu pasti dikerjakan karena siapapun yang menentang titah raja titah khalifah itu pasti diancam dengan hukuman bunuh harta bendanya melimpah kekuasaannya terbentang luas nah istri lebih dari satu perempuan Nah, budak perempuannya juga seperti itu. Belum belum lagi budak-budak hamba sahayanya, apalagi yang tidak dimiliki. Itu seorang khalifah. Kata Al-Ma'mun, apapun yang aku inginkan semuanya sudah aku raih. Semua yang aku inginkan itu sudah tercapai. Kecuali ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni kuntu uhibbu an aq'uda ala kursiyyin wa yuqalu li man haddathak fa aqulu haddathani fulan kata al-ma'mun sang khalifah nah sungguh saya ini punya cita-cita sebenarnya duduk di atas kursi lalu orang bertanya kepada saya siapa yang telah menyampaikan hadis ini kepada Anda lalu aku jawab yang menyampaikan hadis ini kepadaku adalah Fulan bin Fulan. Ini cita-cita khalifah yang belum tercapai. Sebuah cita-cita yang mengalahkan semua yang beliau punya dan semua yang beliau miliki. Nah, lalu ada orang yang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, falima la tuhaddits?" Ada ada orang bertanya, "Wahai khalifah, kalau memang seperti itu keinginan Anda, sekarang kenapa Anda tidak ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" jawaban dari Al-Ma'mun sang khalifah, la yasluhul mulku wal khilafatu ma'al hadith. Kekuasaan, kekhilafahan itu tidak pantas bersanding dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, kedudukannya jauh lebih mulia hanya untuk dibandingkan dengan kekuasaan, kerajaan dan kekhilafan. Ini sudah subhanallah pengakuan secara jujur dari tiga khalifah umat Islam. Yang pertama tadi siapa namanya? Khalifah Al-Mansur. Yang kedua Khalifah Harun Ar-Rashid. Yang ketiga Khalifah Al-Ma'mun. Nama-nama khalifah yang memenuhi buku-buku sejarah umat Islam tentu dengan segala kekurangan mereka. Tetapi yang kita lihat barakallahu fikum adalah ukuran dari faktor-faktor yang dinilai sebagian besar orang sebagai faktor kesuksesan. Saya ulangi kembali, ketiga khalifah ini dan serta khalifah-khalifah yang lain ini hanya tiga contoh. Sementara para khalifah yang lain juga menginginkan hal yang sama, cemburu, iri dengan kehidupan para ulama, iri dengan kehidupan para ulama, cemburu dengan kehidupan para ulama. Mereka yang punya ilmu dan memperdalam tentang Islam. Kenapa mereka sendiri merasakan kehidupan para ulama jauh lebih tenang dan tentram Memang kita pikir menjadi seorang pemimpin itu kemudian hidupnya tenang? Tidak. Setiap hari selalu ada masalah. Begini, begini, begini, begini, begini, dan begitu. Memang kalau menjadi orang kaya kemudian susah dan enak tenang, eh, hidupnya? Tidak. Dia selalu terfikir untuk menjaga, mengembangkannya. Nah, kemudian barakallahu fikum ada rasa ketakutan kalau misalkan itu berkurang dan seterusnya. Memangnya enak kalau punya anak banyak kemudian dibangga-banggakan secara tidak benar. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza wa seperti apa? Nah, memang enak kalau misalkan seperti yang dimiliki oleh para khalifah, punya istri lebih dari satu, punya budak-budak perempuan, memikirkan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga itu berat semuanya. Kita pikir seperti itu, pantas saja kalau misalkan para khalifah mereka iri, cemburu kepada para ulama rahimahumullah. nah Kata Yahya bin Aktham perdana menteri dari khalifah Harun ar Rashid seorang perdana menteri, walitul qadha وقضاء القضاء والوزارة وكذا وكذا ما سررت لشيء كسروري بقول المستملي من ذكرت رضي الله عنك kata Yahya bin Aksam saya ini sudah menjabat sebagai kawdi perdana menteri semua jabatan tinggi di dalam kekhilafahan sudah pernah aku jabat dan aku pegang tapi tidak pernah aku merasakan bahagia dan senang melebihi senang dan kebahagiaanku dengan ucapan seorang mustamli sudah faham apa itu mustamli ya? Dengan ucapan seorang mustamli, man zakarta radhiyallahu anka. Silahkan Anda sebut siapa nama perawi yang Anda punya yang menghubungkan Anda sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai Anda. Tiga eh, pengakuan dari tiga khalifah sekaligus pengakuan dari seorang perdana menteri di dalam sejarah Islam. Saya kira ini sudah cukup untuk memupus dan meluruhkan ketamakan kita, ambisi kita, nafsu kita untuk memiliki semua yang pernah dimiliki oleh mereka. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, umur kita dihabiskan semuanya untuk mengumpulkan apa yang pernah mereka punya, belum bisa sebanding. Sementara mereka sudah mengumpulkannya sekian banyak, sekian tinggi, pangkat, kedudukan, harta, benda, anak, istri, nah, popularitas, keterkenalan, badan yang apa, yang badan yang sehat, fisik yang kuat, makanan minuman yang selalu ada, kualitas kelas satu spesial istimewa, ditakuti, disegani, dicintai, diharapkan, dikawal, semuanya itu yang menjadi harapan dari sekian banyak orang itu. Ternyata bagi mereka para khalifah ini, ini kan pengakuan jujur. Ayo kita belajar kepada mereka. Nah, dari pengakuan jujur itu kita belajar kepada mereka. Barakallahu fikum. Ayo, mumpung waktu belum tertutup, kesempatan belum habis, kita manfaatkan sisa umur yang Allah berikan untuk kita untuk terus memperdalam tentang Islam. Ayo belajar tentang Islam, belajar Al-Qur'an, belajar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW karena sebenarnya itulah puncak dari kepuasan batin kita. Itulah puncak kesuksesan yang sebenarnya dicari oleh sekian banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya untuk kita semua.